فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخر apabila munada mudhaf apabila munada didhafahkan kepada ya adalah aban wa umman i'rabnya apa aban wa umman sebagai khabar kana ya. apabila munada mudhaf munada yang didofahkan kepada ya itu adalah aban atau umman jaza fihi ma'a hadhihi lughat arba'u lughat maka boleh padanya bersama dengan bahasa-bahasa ini yang berapa? 6 yaitu tambahan empat bahasa yang lain ya. berarti kalau aba bahasa yang bahasa 6 yang telah lewat apa saja abi abi terus aba aba terus abia ya terus abu ya kan om bagaimana sesuai dengan urutan yang telah lewat tadi ummi ya terus ummi ummiya terus umma umma terus um ummu ah itu ditambah lagi dengan empat bahasa yang lain pada ab dan um Ihdaha ibda ibdalul ya itaan maksuratan. Yang pertama mengganti ya menjadi ta yang dikasrah. Jadi ya-nya diganti ta yang dikasrah. Contoh ya abati. Tadinya apa? Ya abi. Diganti ya-nya dengan ta yang dikasrah. Ya abati. Ya ummati. Ya, ya ummati. Wa biha qara'a sab'atu ghaira Ibni Amir fi Ya'bati. Dengan ini, dengan bahasa ini tujuh kori membaca yang selain Ibnu Amir membaca pada contoh ayat ya abati dengan apa tak yang dikasrah dengan tak yang dikasrah ya. Irobnya bagaimana ya abati ya harfu nida abati munada mudhaf mansub wa alamatun nasbi fathah muqaddara ala ma qabla al ya al mulk al munqalibah fa'an mak maksuratan itu rabbnya Tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan di atas apa yang sebelum ya yang diganti atau dirubah menjadi tak yang dikasrah. Kemudian asaniyah. Yang kedua fathu ta'i wa biha qara'a Ibnu Amir man fathah ta'nya ya abata ya ummata dengan ini Ibnu Amir membaca ayat tadi ya abata. Ya bukannya abati. Ada dua kiraah ya berarti. Ada ya abati, ada ya abata. Hmm. Dan ingat catatan bahwa saya tidak boleh mengganti mengganti ya ataupun tidak boleh tak mengganti ya tak tidak boleh menggantikannya mutakalim kecuali pada nida saja secara khusus khusus ini pembahasan ini pada apa munada khususnya yang tak ini ya. tidak boleh tak menggantikannya mutakalim kecuali pada pembahasan munada ini ya, sehingga tidak boleh untuk mengatakan jaani abati ya ataupun roa itu abati nggak boleh ini khusus pada pembahasan apa Nunada penggantian ta dari ya. kemudian bahasa berikutnya yang ke tiga al jam'u ta'i wal alifi wa biha quri'a syadzan menggabungkan antara ta dengan alif ya abata ya ummata dengan kiroah ini dibaca ya syadz yang keempat, ya abati bil ya wa ta. Ya abati dengannya dan tak. Ini yang paling lemahnya. Hmm. Tapi dikatakan bahwasanya ini juga sama, merupakan bahasa. Ya. Eropnya bagaimana contoh ya abata? Ya abata Ya harfu nida abata munada mudhaf mansub wa alamatu nasbi fathatun muqaddarah alama qabla ali al munqalibah alifan qablaha ta ya, qablaha ta mansub tanda nasabnya fathah yang ditakdirkan atas apa yang sebelumnya yang berubah menjadi alif yang sebelumnya ada ta iya. contoh ya abati arabnya ya harfu nida abati munada mudhaf mansub wa alamatu nasbi fathah muqaddarah ala ma qabla aliya mana min duhuriya isyghal al-mahal bi harakatil munasabah wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ila al-ya mithlu ya ghulama ghulami lam yajuz fihi illa ifatul ya maftuhatan aw sakinah apabila munadanya diidhafahkan kepada mudhaf kepada isim yang didhafahkan kepada ya apabila munadanya didhafahkan kepada isim yang didhafahkan kepada ya Contoh ya gulama gulami. Di sini munadanya mana? Gulam. Dibafahkan gulam kepada mudhof yaitu gulam dan gulam dibafahkan kepada ya. Maka dalam keadaan seperti ini lamnya juzfihi illa ifatul ya maftuhatan aw sakinah. Tidak boleh padanya kecuali dengan menetapkan ya yakni fathah. Ya gulama ya atau disukun. Ya gulama gulami. Ya silahkan dikiaskan yang lainnya seperti itu kalau munadanya didofahkan kepada isim yang mudhaf kepada ya maka hanya ada padanya dua bahasa menetapkan ya dalam keadaan di fathah ataupun di sukun illa idha kana ibnu am au ibna um fayajuzu fiha arba'u lughatin kecuali kalau munadanya adalah Ibnu Am atau Ibnu Um. Meskipun munadanya didofahkan kepada yang didofahkan kepada ya, boleh padanya empat bahasa karena banyaknya penggunaan Ibnu Am dan Ibnu Um ini sehingga dipermudah dengan banyaknya bahasa. Hmm. Yang pertama hazul ya ima kasril mimi wafat fathiha. Membuang ya-nya dengan mengkasrah mim dan menfathahnya. Gimana berarti? Ya ibna ammi dan yabna amma. ya ibna ammi atau ya ibna amma. Ya. ya. ibna ammi atau ya ibna ammi. Ya. Ya ibna ammi, ya ibna amma. ya ibna ummi, ya ibna umma. Ya, Arabnya bagaimana? ya harfu nida ibn munada mudhaf mansub wa alamatu nasbi ya al fathah dhairu ala akhirih wa huwa mudhaf ya kemudian am am mudhafun ilai ya majrur wa alamatu jarhi al kasra dhairu al kasra al muqaddarah alama qabla ali al mahdzufah kenapa dibuang takhfifan untuk mentakhfif meringankan. Mana min duhuriha isyghalul mahal harakatil munasabah. Jadi alasan dibuang ya itu adalah untuk mentakhfif meringankan. Tentunya lebih ringan. Ibnu ammi daripada ibnu ammi. Ya. Sekarang ya ibna umma. Bagaimana Arabnya? Ya, ya ibna umma atau ya ibna amma. Fathah. Ya harfu nida ibn munada mudhaf mansub wa alamatu nasbi fathu akhirih wa huwa mudhaf wa um ya apa um mudhafun ilai ya. majrur wa alamatu jarhi al kasra al muqaddarah ala ma qabla al ya al munqalibah alifan mahdhufah mujtaza anha bil fathah dan dicukupi alif yang dibuang tersebut dengan fathah. Nih. Sedikit panjang erobnya. Ada nggak di situ catatan kakinya? Hah? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akan lihat kembali di kalau gitu itu ada. Ya. Wabihima kuri fi sab'ati fi qawli ta'ala ya bena umma. Dan dengan dua, dua bahasa ini, membuang ya, kemudian mengkasroh mim dan memfathahnya, itu dibaca pada kira sab'ah pada firman Allah Subhanahu wa taala ya bena umma ada juga ya bena ummi ya wa itsbatul ya kemudian bahasa yang kedua menetapkan ya seperti pada ucapannya penyair ya bena ummi wa yashqai wa nafsi anta khalaftani li dahrin syadidin ya bena ummi di sini ditetapkan yaknya munadanya ibn dibafahkan kepada mudhaf yang mudhafnya dibafahkan kepada ya dan ya nya ditetapkan ya bena ummi wahai anak ibuku wahai ya syuqayyiqa nafsi wahai belahan diriku atau saudara kandungku anta khallaftani li dahrin syadid engkau membiarkanku sendirian di masa yang sangat susah bahasa yang ketiga qalbul ya'i alifan membalik merubah ya menjadi alif yaknya diganti dengan alif seperti ucapan penyair ya benata amma la talumi wahja'i falaysa yakhlu anki yawman madja'i ya benata amma dibalik di sini yaknya menjadi alif ya, romnya seperti yang sebelumnya ya majrur wa alamatu jari al kasra al muqaddarah qabla al ya al munqalibah alifan Wahai anak ibuku, la talumi wahja'i. Janganlah engkau mencelaku dan tidurlah. Kalau saya anki yawman majai, Tidaklah kosong darimu sehari pun majai tempat tidurku. Wahai anak pamanku. Ya, wahai anak pamanku. Berarti harus pupu ya. Ya demikian mungkin cukup sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke bab al maf'ul mutlak sebentar lagi nyusul ya cepat ini ya. tinggal berapa lembar lagi tiga ya ya Coba cepat hari Sabtu mungkin sudah bisa nyusul ya ya subhanallah bihamdik atau ada pertanyaan dulu enggak enggak ada ya kalau nggak ada kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la wa Assalamualaikum.